Pada malam ini, Khanafadina Azzaikumullah, insyaAllah ta'ala akan kita bawakan kisah yang ketiga dari kitab yang sama dari kitab tarikh At-Tabari tarikh yang ditulis oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dan kisah ini mungkin bisa dibilang kisah masyhurah. Kisah yang masyhur. <clears throat> kisah tentang beberapa pemuda dari bangsa Romawi. Ya, yang kisah ini telah diabadikan di dalam Al-Qur'an bahkan dijadikan sebagai nama surat dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu Qissatu Ashabil Kahfi kisah para penghuni gua. Sebelum kita masuk pada inti cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Tabari rahimahullah Al-Imam Tabari rahimahullah menyebutkan di awal pembahasan tentang jumlah daripada pemuda-pemuda ini. Kalau kita lihat dalam pembahasan tafsir, pembahasan seperti ini bisa dikatakan pembahasan yang mungkin tidak ada faidahnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara soleh tentang pembahasan itu dan tidak ada pengaruhnya dalam urusan hukum-hukum syariat yang ada pada syariat kita. Namun bayanan lil haq untuk menjelaskan yang benar daripada pembahasan ini maka mungkin perlu kiranya kita ketahui berapa jumlah sebenarnya daripada ashabul kahfi. Disebutkan oleh Al-Imam tabari rahimahullah sanad sampai kepada Al-Imam Qatadah. Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi Abdul Khattab Tiqah. Beliau ini termasuk di antara rijalu jamaah dan beliau seorang imam fil hadis wal imam fit tafsir Beliau termasuk imam dalam bidang hadis dan juga termasuk imam dalam bidang tafsir. Sering sekali para ulama mufassirun menukilkan ucapan beliau dalam kitab-kitab tafsir mereka sebagaimana muhaddidun ulama hadis juga membawakan hadis dari jalan beliau Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Khattab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya al-Imam atau sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini salah satu daripada guru beliau. Ibnu Abbas pernah mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-22. Di situ Allah mengatakan di awal ayat, saya quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum." Umat manusia mereka berbeda pendapat tentang jumlah ashabul kahfi. Ada yang mengatakan jumlah mereka tiga orang, yang keempat anjingnya. Kemudian Allah membeberkan khilaf yang ada yang disebutkan oleh umat manusia. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Katakan wahai Nabiku sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya kecuali sedikit yakni tidak ada yang mengetahui jumlah pasti berapa ashabul kahfi kecuali hanya beberapa orang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengomentari ayat ini beliau mengatakan ana min ulaikal qalil alladzina istathna Allah taala saya termasuk di antara golongan yang sedikit itu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani saya juga tahu berapa jumlah pastinya ashabul kahfi. Beliau mengatakan kanu sab'atan wa thaminuhum kalbuhum. Mereka berjumlah tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya. Jadi jumlah mereka tujuh orang dari bangsa manusia, satu orang dari bangsa hewan, anjing. Jadi jumlah mereka delapan penghuni goa. Ini kata Ibnu Abbas. Dan pendapat yang seperti ini juga dikuatkan ala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam disalahnya Syarah Muqaddamah atau dalam kitab Muqaddamah di Ushul Tafsir Beliau menyebutkan termasuk di antara tariqatul Quran, cara Al-Quran dalam membahas perselisihan disebutkan akwal pendapat-pendapat manusia. Setelah itu Allah menyebutkan mana yang rajih. Dalam ayat yang tadi kita baca, dua pendapat beliau Allah Taala menyebutkan tiga pendapat. Dua pendapat yang di atas Allah mengatakan rajuman bil ghaib. Dua pendapat ini semata-mata menerka-nerka saja. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan pendapat yang ketiga bahwasanya mereka ada tujuh orang delapan plus anjingnya. Kemudian Allah tidak mengomentari. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang ketiga ini ini yang rajih. Ini yang rajih. Baik. Ala kulli hal, jadi ashabul kahfi jumlah mereka ada tujuh orang. Lalu bagaimanakah kisah tujuh pemuda ini? Kok bisa mereka tiba-tiba masuk ke dalam gua? dan kisah mereka diabadikan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah beliau mengatakan sekarang kita masuk pada inti kisahnya Karena fityah ala dini Isa ibni Maryam alaihi salam ala Islam dulu hiduplah beberapa pemuda jadi ashabul kahfi para penghuni gua ini itu masih muda umurnya masih relatif muda hidup beberapa pemuda yang mereka mengikuti agama Nabi Isa bin Maryam, yaitu Islam. Islam bermakna umum. Wa illa agama Nabi Isa disebut Nasara. Pengikutnya sekarang disebut dengan Nasara. Tapi yang inti daripada agama beliau adalah Islam secara umum. Kanu min qaumin ya'budunal autan min Rum. Mereka dulu penyembah berhala, termasuk daripada penyembah berhala dari penduduk Romawi. Jadi mereka ini abna urum, termasuk dari pemuda-pemuda Romawi. Wa kana lahum fi dzalika zaman malikun yuqalu lahu Di zaman mereka hiduplah seorang raja. Raja di zaman itu yang namanya Daqyanus. Ya'budul asnam fi ma Dia ini penyembah berhala sebagaimana yang diriwayatkan dari dia dan dia kejam termasuk raja yang kejam fabalaghahu 'anil fitya khilafuhum iyyahu fi dini kemudian terdengar khabar sampai raja ini bahwasanya pemuda-pemuda itu telah murtad dari kemusyrikan itu bahasa mereka kemudian mereka menyelisihi agama sang raja fatalabahum faharabu minhu bidinihim maka sang raja mencari mereka dijadikan sebagai DO, daftar uh, eh, DPO, daftar pencarian orang, ya. Dan dia mereka ini dijadikan sebagai buron kerajaan. Maka mereka pun lari menyelamatkan agama. Hatta saru ila jabalin yuqalu lahu nayhalus hingga mereka berlindung di sebuah goa yang bernama Nayhalus Sekarang sebab awal mula. Tadi cerita secara singkat, mereka intinya dikejar sama raja masuk ke dalam gua. Bagaimana ceritanya? Kok bisa mereka menjadi beriman? Terus gimana kok bisa mereka dikejar-kejar oleh sang raja? Disebutkan oleh beliau, wa kana sababa imanihim wa khilafihim bihi qaumahum dan sebab mereka beriman dan sebab mereka menyelisihi agama sang raja adalah فيما حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرنا إسماعيل بن سدوس إنه سمع وهب بن منبه يقول Al-Imam At-Tabari membawakan sanatnya sampai Wahab ibn Munabbih rawi ini Wahab bin Munabbih juga rawi yang sama pada kisah yang pertama dan kisah yang kedua. Kisah yang pertama Syamsun juga dari Wahab bin Munabbih, kisah yang kedua Jarjis juga dari Wahab bin Munabbih, kisah yang ketiga Ashabul Kahwi juga dari Wahab ibn Munabbih. Yaqul dan memang beliau ini ma'ruf bil hikayah anil Israiliyah. Beliau ma'ruf sering membawakan kisah Bani Israel. Yaqul, beliau mengatakan membawakan kisah aslinya. Ja'a hawari Isa ibnu Maryam ila madinati ashabil kahfi. Ada salah satu di antara murid Isa bin Maryam, Hawari, yang berkunjung di kota ashabul kahfi. Fa'arada ayyadkhulaha. Dia ingin masuk ke kota tersebut. Faqila lahu, namun ternyata ada yang memberitahu kepada dia. Inna ala babiha sonaman la yadukuluha ahadun illa sajada lahu. Tidak diperkenankan seorang pun dari warga asing masuk ke kota itu sampai sujud ke berhala yang ada di perbatasan kota baru dipersilakan untuk masuk. Itu syaratnya. Paspornya itu harus sujud kepada berhala itu baru boleh masuk. Fakariha ayyadkhulaha maka murid Isa bin Maryam ini tidak mau masuk. Wah, ternyata syaratnya harus jumpa berhala, tidak bisa. Ya sudah, tidak jadi masuk. Fa'ata hammaman. Maka dia mendatangi hammam. Hammam kalau bahasa Arab di zaman kita artinya kamar kamar mandi. Kalau orang Arab menyebut hammam itu pemandian air panas. Itu hammam. Dan kita sering lihat di di Yaman. Kalau di Yaman mereka sebut dengan hammam Bukhara. Hammam Bukhara. Ya, ini pemandian air panas yang berasap. Nah, bukhur. Bukhur itu artinya asap. Nah, hammam Bukhara. Kalau di sana mereka bilang hammam yakni pemandian air, air panas. Biasanya demikian. Nah, dia ini mendatangi sebuah pemandian air panas yang ada di dekat kota. Wa kana fihi qariban min tilkal Madinah. Lokasi ini dekat dengan kota Ashabul Kahfi. kana ya'malu fi. Ternyata dia apa meminta untuk dijadikan sebagai pekerjanya. Jadi ceritanya muridnya Nabi Isa ini ingin datang ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Ternyata tidak bisa masuk ke sana karena harus sujud kepada sonam nyari pekerjaan yang lain. Wah ada lokasi yang bagus kayaknya ini. Akhirnya dia minta untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Yu'ajalu nafsahu min sahibil hammam. Yang dia kemudian mendapatkan upah dari pemilik tempat tersebut. Wara'a sahibul hammam fi hammamihi al-barakah. Ternyata dengan kehadiran murid Nabi Isa ini sebagai pekerjanya ternyata lokasinya itu mendapatkan berkah. Wadaro alaihi rizq menjadi ramai pengunjung, rezekinya mengalir, fulusnya banyak. Nah, ini kayak kisahnya siapa? Kayak kisahnya? Kayak kisahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan. Rasulullah SAW ketika masih kecil dibawa ke Badia, ke Badui. Gak ada satupun ibu susuan yang mau menyusui Rasul dengan alasan dia yatim, tidak punya, tidak punya bapak. Nah, tapi ada satu orang yang membawanya kemudian mendapatkan barokah. Nah ini, ini membawa berkah ternyata. Faja'ala ya'ridu alaihi islam Ternyata pengikutnya Nabi Isa ini berdakwah. ya Melihat yang punya lokasi bosnya ini kok tertarik sama dia ditawari Islam agamanya Nabi Isa wa ja'ala ilaih ternyata bosnya senang dengan orang ini Wa fitiyatun min ahlil Madinah. Bukan hanya itu, bosnya ternyata membawa beberapa pemuda dari kota tersebut. Pemuda-pemuda inilah ashabul Kahfi diundang. Ini ada kajian taklim sama Ustadz Fulan. Ya, coba semuanya datang ke sini. Lokasinya di mana? Di pemandian air panas. Ya. Mereka ke sana taklim sama pengikutnya Nabi Isa. Wajala yubiruhum khabar as-sama'i wal ardi wa khabar al-akhirah mulailah pengikut Nabi Isa ini ustadznya ini menyampaikan kepada mereka tentang khobar langit, khobar bumi dan khobar tentang akhirat. Ya ini dikasih terhib, terhib, dikasih kabar gembira, dikasih peringatan, dikasih anjuran, perintah, larangan, ila akhir. Hatta amanu bihi wasaddaku. Akhirnya mereka semuanya beriman dan membenarkan disalahnya. Mereka beriman termasuk di antaranya pemuda-pemuda ini. Wa ala misli halihi fi husnil hay'ah mereka semuanya sama dengan orang ini, sama dengan ustadznya ini. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Ini yani karena dia belajar menjadi baik. Wa kana yashrutu ala sahibul hammam. Tapi kebiasaan dari muridnya Nabi Isa ini ketika dia melamar pekerjaan di tempat itu dia memberikan syarat. Saya ingin kerja di tempatmu tapi dengan syarat annal laila li. Sif malam itu khusus untuk saya. ya ini saya jangan dikasih shift malam. Shift malam khusus untuk saya ibadah. La tahulu baini wa bainas idza hadarat. Jangan kamu halangi saya untuk sholat malam kalau sholat malam itu datang waktunya. Ini boleh saya kerja seharian tapi ingat kalau sudah datang waktu malam sudah shift malam tidak ada untuk saya, saya mau ibadah. Maka ala dzalik maka dia terus bekerja dengan syarat seperti itu. Barokahnya banyak, ya. Pekerjanya mutawwa ternyata. Pekerjaannya taat ibadah. Pagi hari dia kerja, malamnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak barokah. Ternyata suatu hari hatta jaa Ibnul Malik bimra'atin. Ternyata datang pengunjung ke tempat itu. Ternyata pengunjung itu adalah putra raja dan dia membawa seorang wanita pacarnya pada bihal hammam. Maka putra raja ini pun masuk ke lokasi itu dengan membawa wanita ini. Fa'ayyarahul hawari. Maka pengikut Nabi Isa ini mencela dia. Dulu dulu. Kok bawa perempuan? Ini bukan untuk perempuan, untuk laki-laki semua di sini. Tidak boleh. Faqala maka pengikut Nabi Isa ini mengatakan kepada putra raja, "Anta ibnul Malik wa wa ma'aka hadis." kamu itu loh putra raja, orang terhormat ya, dipandang sama orang nasabnya. Langkok berani-beraninya masuk ke lokasi kayak gini, bawa perempuan kayak gini mau pacaran di dalam, ya. nggak boleh, haram, ya. pastah ya maka dua orang ini pun malu, ya. Wah, tidak suka ada ustadznya di sini. Mereka akhirnya pergi. Padahal maka putra raja ini pun pergi. Wah malu, tidak pergi pergi pergi dia. Para jamaah dan ukhra Ternyata besoknya balik lagi. Dan bawa perempuan yang sama. Yes, ya, memang ya gitulah. Ya pemuda-pemudi begitu. Faqala dalik. Si Hawari ini tetap mencela putra raja tadi seperti sebelumnya. Wasabbahu Bukan cuma itu, dicaci maki sama pemuda sama Hawari ini. Kamu itu loh, ini pokoknya dicaci maki. Walam yaltafit namun ternyata anak raja ini sudah tidak memperdulikan, ya sudah cinta buta. Ya, seminggir kamu pekerja biasa, saya anak raja, masuk dia. Hatta dakhal, dia pun masuk ke lokasi itu, wadakhalat ma'ahul mar'ah dan perempuan itu pun juga ikut masuk. Wallahu alam apa yang terjadi? Famata fil hammami jami'an. Ternyata dua orang itu tewas di tempat itu. Wallahu alam ada apa? Ya, karena tidak mengindahkan ucapan hawari ini dapat musibah. Ketika seperti itu keadaannya mati. Ternyata khobar kematian putra raja ini pun tersebar. Fa'utiyal malik. Maka khobar itu sampai kepada sang raja. Faqilalahu. Maka dikatakan kepada sang raja. Katalah sahibul Hamman ibnak. Itu loh pekerja yang ada di lokasi sana itulah yang membunuh putramu. Marah sang raja. Raja marah karena anaknya dibunuh. Dia pun mencari siapa yang membunuhnya, di mana dia dibunuh. Ternyata dapat kabar dia mati di lokasi pemandian dekat kota. Ya, yang bunuh ternyata ada salah satu penjaganya nggak suka sama anakmu. Dia yang bunuh. Dituduh ternyata. Dia dituduh. Faltumis maka orang ini pun dijadikan sebagai buronan kerajaan, tempel mukanya di mana-mana ya. Dia pun pergi lari ya falam yuqdar alaihi faharab dan tidak ada yang mampu untuk menangkap orang ini kabur ya yakni pengikut Nabi Isa ini kabur menyelamatkan dirinya wah saya difitnah saya dituduh bahaya ini dekat dikerja kerajaan lari akhirnya dia lari hilang tidak tahu kemana kalau mereka yang yashabu kasumu al-fitiyah Ternyata di antara yang menjadi saksi di lokasi itu langsung menyebut pemuda-pemuda yang menjadi murid daripada Hawari ini. Oh ada ya tersangka-tersangka yang lain selain dia. Dia punya murid ya pulang pulang pulang pulang pulang ada tujuh orang disebut sama dia. Faltumisu akhirnya mereka pun dijadikan sebagai buronan juga. Fakharaju minal Madinah, maka akhirnya mereka pun lari kabur dari dari kota. Waduh Ustadz kita nek dijadikan buronan lari. Kita juga dijadikan sebagai tersangka lari juga akhirnya. Mereka pun lari. Lari menjauh dari kota. Famarru bisahibin lahum fi zar'in lah. Ketika itu mereka sedang lari ketemu sama temannya yang sedang melakukan cocok tanam ya sedang manen atau sedang apa di sawah ketemu wa huwa ala misli amrihim temannya ini juga sama juga muslim sama dengan mereka. Fadzakaru annahum ultumisu. Kemudian mereka menyebutkan bahwa bahwasanya mereka ini buronan. Ternyata enam orang dari kota, satu orang lagi kerja di, desa. sawah. Mereka bilang, kamu ngapain? Kok tengah-tengah Dari mana kamu? Saya kabur dari kerajaan. Dan mau kemana? Tidak tahu. Saya dijadikan buronan. Katanya saya bunuh anak raja. Ayo lagi-lagi Lari. Akhirnya diajak sama orang ini untuk kabur. Wantalaqa ma'hum wa ma'hul kalb. Maka orang ini yang menjadi petani ini membawa mereka. Ayo tak tunjukkan tempat yang aman. Kemudian dia membawa anjing. Hatta awahumul lail ilal kahfi. Ketika malam pun tiba, mereka masuk ke dalam gua. Pada kalau mereka masuk di dalamnya. Fakalu maka mereka semua mengatakan Nabi Tuhan hunan laila. Gimana kalau malam ini kita tidur saja di sini di gua ini? Tsumma insya Allah nanti besok pagi kalau kita bangun insya insyaallah tatarauna amrakum nanti kita musyawarah lagi ya kita nanti bikin peta ya perkabulan kemana kita larinya nanti kita pikirkan besok ini sudah malam kita tidur saja dulu ya sudah mereka tidur faduriba baala azanihim dari sinilah Allah mengirimkan rasa ngantuk yang sangat pada mereka. Mereka pun langsung duri ala azanihim. Kuping sama kuping saling nempel gak nih? Hmm, hmm. Langsung tertidur. Ternyata tidur itu adalah tidur yang panjang. Fakharajal malik fi as fi ashabi yatba'unahu. Sang raja terus ya melakukan pencarian buronan-buronan ini bersama dengan bala tentara mereka ternyata jejak mereka pun dapat ya direkam sama sang raja oh ini jejak mereka ternyata mereka lari ke arah gua hatta wajaduhum qad dakhalu al ternyata sang raja sudah mendapati mereka sudah masuk ke dalam gua ini jejak mereka sudah masuk ke dalam gua tertangkap mereka ini namun terjadi keajaiban di dalam gua tersebut lanjut Fakullama arada rajulun ayyadakhul ur'ad. Setiap ada orang yang hendak masuk ke dalam gua itu langsung lari keluar takut. Nah, ada begitu masuk lihat orang-orang tidur enggak aneh tidurnya ini memang dibikin Allah menyeramkan langsung lari ya satu tentara masuk langsung teriak keluar teriak keluar bingung rasanya oh, ada apa di dalam itu ya Falam yutik ahadun ayadahul. Tidak ada satupun orang yang berani masuk ke dalam gua itu. Fakala kail. Maka ada salah satu tentara yang memberikan usulan. Alaysa law kunta qadarta alaihim qataltahum. Sekarang tujuan kita menangkap mereka apa sih? Mau bunuh mereka kan? Qala bala. Kata sang raja, iya tujuan kita memang bunuh mereka. Qala, orang ini mengatakan, fabni alaihim babal kalb. Kalau gitu ndak usah susah-susah kita masuk ke dalam gua, toh juga ada yang berani masuk. Ya, gini saja, kita tutup pintu gua ini. Fadahum fihi yamutu atasan wajuan. Biarkan mereka terkunci di dalamnya, mati kelaparan dan kehausan. Intinya kan mati dong. Iya, ya sudah. Meskipun kita tidak bisa nyembelih mereka, yang penting mereka mati. Gini saja, tutup saja pintu gua ini biar mereka tidur di dalamnya dan tidak bisa keluar. Sudah. Fafa'al, sang raja pun mengerjakannya. Ayo, potong batu. Batu taruh wa akhiri bangun di situ jadi. Ditutup pintu guanya. Kemudian mereka pun pergi. baru ba'da ma bunya alaihim babul kahfi zamanan ba'da zaman. Jasad itu pun akhirnya berdebu, ya, berdebu dari satu masa ke masa yang lainnya. Ternyata mereka tidur sekian tahun lamanya. Talatami'atin, talatami'atin sinina, wajdadu tis'a, 309 tahun lamanya mereka tidur di dalam gua terus sampai berdebu ya, Tapi Ini hilang. Generasi raja tersebut sudah berlalu. Sudah 309 tahun mereka tertidur. Lalu bagaimana kisah mereka bangun? Tema inna pada suatu masa ini sudah lewat masanya 309 tahun berlalu nah, tiba-tiba ada seorang pengembala kambing adarakahul mabar endal kahfi ketika itu dia sedang mengembalakan kambing tiba-tiba hujan deras ya ketika itu dia berada di sebelah gua itu faqala maka pengembala kambing ini pun bergumam Lau fatahtu hadal kaf fa'adakhaltuhu ghanami minal matar. Kalau saya bisa nyongkel pintu gua ini bagus. Saya bisa masuk dan menyelamatkan kambingku. Ya sudahlah, tak congkelnya aja batunya ini. Falam yazal yu'aliju. Terus dia berusaha mencongkel batu yang menutupi pintu gua itu. Congkel, congkel, congkel, congkel. Hatta fatah. Hingga terbuka pintu gua tersebut. Ma ada kalafi Akhirnya dia tidur atau istirahat di tepi apa namanya gua tidak sampai masuk belum ketemu dengan ashabul kafi di tepi bersama dengan kambing-kambingnya tidak tahu tidak sadar ya kalau ternyata di dalam itu ada jasad jasadnya ternyata di ketika itu di malam itu waradallahu ilaihim arwahahum fi ajsadihim min hina asbahu ketika di pagi harinya jadi sang ra'il ghanam tadi itu mengembala kambing ketika waktu sore hujan tidak bisa balik masuk ke gua nginep semalam pagi hari dia pergi pagi hari itu juga Allah Ta'ala mengembalikan roh pemuda-pemuda ini mereka pun terbangun ketika pagi harinya jadi pas mereka tidur dikejar aja pada waktu malam dan sadarnya pada waktu pagi kayak tidur semalam saja maka mereka pun bangun melek wah melek sudah bangun Faba'tu ahadahum biwariqin yastari lahum ta'am. Mereka sudah mulai lapar. Wah, udah lapar ini. Habis lari. Cobalah, adalah orang pergi ke pasar beli apalah yang bisa dibeli untuk makan, dikasih uang. kalau su, maka orang yang diutus ini pun pergi ke pasar. Fakullama ata baba madinatihim ra'a syai'an yunkiruhu setiap dia melewati gapura-gapura desa, dia melihat sesuatu yang aneh. Kok aneh ini? Pemandangannya kok aneh? Faja'ala yunkirul wujud. Dia mulai melihat wajah-wajah yang tidak dia kenali. Ini orang mana ini? Kok tidak klik, tidak kenal saya ini? Oh ya ada tutur. Tapi dia paham jalan menuju ke ke pasar pasarnya belum berubah, jalannya masih utuh, tapi orangnya sudah generasi yang lain, ya, sudah generasi yang lain. Mungkin kalau dia punya anak gitu, dia ketemu sama cicit-cicitnya mungkin. Wayarul iman bil madinatu Dan yang lebih menakjubkan, dia melihat ternyata tanda-tanda keimanan yang ada di kota itu muncul. Ini orangnya nggak ada berhala di desa. Orang-orangnya yo ya soleh-soleh kayaknya wajahnya masya Allah Kok saya nggak kenal ya? Saya di mana ini? Tapi dia tetap aja menuju ke pasar. Fantalak wahwa mustafin Dia terus berangkat sambil sembunyi-sembunyi. Sembunyi, ngintip keluar lagi. Ngintip keluar lagi. Terus demikian. Hatta dakhala ala rajul. Sampai dia berhasil masuk ke pasar. Ketemu sama seorang penjual makanan. Kala Maka lelaki ini berkata kepada penjual tersebut. Bini bihadihin tarahim ta'ana. Saya pengen beli makanan ini. Ini uangnya Kaget penjual makanannya. Kalau wamin ainalaka hati laka darahim? Ini uang apa ini yang kamu bawa? Kaget dia. Kala, maka dia tanya lagi, "Alaisa malikukum fulan?" Kita kan rajanya si fulan toh? Kok kamu tidak tahu ini uang? Rajanya fulan toh? penjual itu mengatakan, "Bal malikuna fulan." Tidak, oh, raja kita fulan kok. Tambah bingung dia. Kok ganti? Maka dia pun mulai bercerita. Kala dia mengatakan, "Kharajtu wa ashabun li'ah." Saya kemarin, nah bilangnya kemarin. Saya kemarin itu sama teman-teman saya lari, dikejar sama raja. Fa al-lail hatta asbahu farsaluni. Ketika datang waktu malam, kita masuk ke, ke dalam gua, kita tidur semalam, begitu pagi hari saya disuruh beli makanan ke sini. Lah kok kamu bingung? Ini uang nggak diterima. Kata rajanya ganti. Loh, Gimana? Bingung dia. Fakala penjual itu pun menjelaskan kepada dia. Hadhihi darahim kanat ala ahdil malik fulan fa anna laka biha. Uang yang kamu bawa ini, ini uang di masa zamannya Raja Fulan. Sudah 300 tahun yang silam. Kamu bisa dapat uang ini dari mana? Maka dia tambah bingung. Ya, nah ya dapat uang ya, ya biasanya. Bingung dia. Falatahu ilal malik. Akhirnya penjual ini pun ngotot. Ya, ini kayaknya penemuan unik. Orang ini bingung, uangnya juga aneh. Wah, ini orang unik ini. Akhirnya keadaan dia dilaporkan kepada sang raja. Wa kana malikan salihan. Raja itu adalah raja yang saleh. Sudah ganti ya, Ibu. Faqala maka sang raja pun memanggil orang ini dan bertanya, "Min aina laka hadhil warik?" Kamu dapat uang kayak gini dari mana? Qala maka dia pun mulai bercerita kepada sang raja. Kharastu ana wa ashabun li amsi. Kemarin saya kabur sama teman-temanku. Hatta adrakan al-lail fi kahfi kada wa kada. Hingga kita sampai di sebuah gua. Sudah malam. Kita pun masuk ke dalam gua itu. Thumma amaruni an ashtariya lahum ta'aman. Kita tidur, pagi hari kita bangun, kemudian mereka menyuruhku untuk pergi beli makanan. Ya pakai uang ini. Baru kemarin saya kabur, Pak. Ya ini baru kemarin. Kala, sang raja paham. Sang raja bertanya, Wa aina ashabu? Sekarang teman-temanmu di mana? Kala tilkah. Maka dia mengatakan itu ada di gua. Maka sang raja minta untuk diantar ke sana. Temanmu di sana? Iya, ayo kita ke sana. Dibawa orang ini. Fantaraku ma'ahu. Maka mereka pun membawa lelaki ini menuju ke gua yang dimaksud. Hatta atau babal kahfi. Hingga mereka sampai di depan gua. Fakala. Maka laki-laki ini bilang kepada orang-orang yang ada di situ. Raja dengan bala tentaranya. Da'uni adhul ila ashabi qablakum. Si, kalian tunggu di luar. Saya tak masuk dulu menemui teman-teman saya. Mau, saya mau laporan dulu. Kamu jangan masuk ya. Nah, dia masuk. Falamma ra'awhu wadana minhum duriba ala udhuni wa adhanihim. Ketika teman-temannya lihat dia masuk, ini orang juga melihat teman-temannya ketika sudah mulai mendekat <clears throat> hendak menyampaikan apa yang dia lihat tiba-tiba mereka semua sontak ngantuk lagi hmm, tidur ya jadi pemuda ini masuk melihat teman-temannya sudah bangun oh sudah datang kok tidak bawa apa-apa dia dia datang masuk ternyata belum ngomong langsung tidur geletak. Teman-temannya juga ngantuk geletak, langsung tidur semua. mas tabata'uh ketika orang yang ada di luar sudah merasa lama menunggu. Ini orang masuk gak keluar-keluar. Ngapain di dalam? Panjangnya seberapa gua ini? dah kalian malik wadah kalian an-nasu Maka sang raja pun memberanikan diri untuk masuk dengan bala tentaranya. Ayo masuk, masuk. Kayaknya ada yang aneh, kok keluar orangnya. Fajalu kullama dakhala rajulun ur'ib. Setiap ada yang masuk ke dalam gua langsung lari ketakutan. Falam yaqdiru ala ayyadkhulu ilaihim. Tidak ada satupun orang yang berani untuk masuk ke dalam gua tersebut. Ya, bingung mereka. Kita menemukan yang aneh di dalam gua. Faida ajsadun la yunkiruna minha syai'an ghaira annaha la arwah fiha. Mereka pun melihat ya dari gua itu ternyata berkelimpangan jasad-jasad yang mereka tidak mengingkarinya ternyata jasad itu sudah mati. Ya ternyata Allah langsung mencabut roh mereka dan tidak kembali. Mereka melihat itu bangkai itu. Loh, itu orang tadi itu. Wah, mati ternyata. Faqala al-malik, maka sang raja pun mengatakan kepada para tentaranya, "Hadhihi ayatun ba'athahallahu lakum." Inilah orang tadi itu tanda kekuasaan Allah yang diutus untuk menemui kalian. Fabanau endahum kanisa. Akhirnya mereka rame-rame bikin gereja di dekat gua itu. Wattakaduha masjidan yusalluna fihi. Dan mereka jadikan sebagai tempat sholat yang mereka sholat di dalamnya. Intahatil kisah. Selesai kisah ashabul kah. Itu kelengkapan daripada kisah ashabul kahfi. Baik. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini yang pertama, al-i'tizal li ajli salamatid din. Bolehnya kita lari menjauh dari umat manusia untuk menyelamatkan agama kita. Sebagaimana mereka lari kabur, kejar, difitnah, mereka kabur dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Dan dalam syariat kita juga diperbolehkan untuk uzlah, menyendiri tidak membaur dengan manusia dalam rangka untuk menjaga agamanya dan hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dalam Riyadhus Salihin banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya namun yang namanya uzlah meninggalkan bergaul atau komunikasi dengan orang ini perlu dilihat maslahat dan mafsadah Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang dia berkomunikasi dengan umat manusia wa ala adahum kata beliau dan dia bersabar dengan gangguan dari mereka. Dan ini tidak usah uzlah. Itu yang itu yang paling afdal. Kalaupun seandainya tidak ada jalan lagi kecuali harus pergi meninggalkan mereka untuk menyelamatkan agama, baru boleh bagi dia untuk meninggalkan kaumnya untuk menyelamatkan agamanya. Tapi kalau dia sabar dengan mereka, berdakwah, mendakwai mereka, maka ini yang lebih lebih afdal. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah kasbul halal min simatus salihin. Mencari pekerjaan yang halal termasuk sifatnya orang-orang salih. Seperti ini, pengikutnya muridnya Nabi Isa mencari pekerjaan yang halal sampai ketemu pekerjaan ya apa namanya ngikut dengan orang yang memiliki hammam yakni tempat pemandian dia bekerja di situ wailah gitu. termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah ada insyighal bid bidunya, anil akhirah tidak menyebutkan diri dengan dunia dan lupa dari akhirat sebagaimana muridnya Nabi Isa tadi kerja-kerja tapi nggak sibuk tetap ada waktu khusus untuk ibadah dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fa idza faraghta fansab." Kalau engkau sudah selesai mengurusi duniamu, fansab, maka konsentrasi untuk beribadah. Waktunya kerja, kerja dengan niatan yang bagus, niatan yang ikhlas, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan dunia. Selesai mengerjakan atau selesai tugas ibadah yang khusyuk, jangan mengurusi dunia. Wahai sudah masuk masjid langsung hilangkan semua memori-memori atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar. Ini waktunya ibadah, ingat Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Hmm. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah tahrimul khalaf ma'al ajnabi indal umam as-sabiqah. Larangan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya itu merupakan syariat umat terdahulu. Jadi sejak zaman dulu yang kayak gitu itu sudah menjadi aib bagi mereka. Seperti ini, pengikut Nabi Isa begitu melihat putra raja bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya, pacaran, langsung dimarahi sama dia. Enggak boleh ini gimana Ini menunjukkan itu merupakan perkara yang diingkari sejak zaman terdahulu. Sama banyak lagi faedah-faedah daripada kisah ini yang bisa kita ambil dari kisah ini dan kita cukupkan pada faedah yang telah kita sebutkan.